Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemarin pembahasan terakhir mengenai yaitu pengecualian yang sifatnya munfasil terpisah dan sudah disimpulkan bahwasannya kalau cuma terpisah dengan batasan waktu yang sangat cepat dan tidak panjang, enggak masalah. Paham ya? Kemudian juga terpisah dengan pembicaraan yang masih di dalam pembahasan enggak masalah. Kemudian berikutnya, na barakallahu <clears throat> Pemisah tersebut hendaknya bukan apa? Bukan sesuatu yang di luar pembahasannya sama aja ya intinya intinya barakallahu fikum yang membatalkan pengecualian itu diam tapi diamnya panjang baru dikecualikan paham ya nah atau yang kedua diiringi dengan pembicaraan tapi pembicaranya di luar apa pembahasan tadi itu itu juga pembatal pengecualian nah kita lanjutkan berikutnya qala al-muallifu asbahullah asyartu tsalits syarat yang ketiga dalam masalah pengecualian Allah ya al-mustasna mustaghriqan lil mustasna minhu. Hendaknya yang dikecualikan itu na'am tidak mencakup pada isim yang dikecualikan darinya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti kita akan lihat contohnya. Bayyanahu biqaulihi wa lam yakun mustaghriqan lima khala. Ai annahu yushtaratu alla yakuna al-mustasna mustaghriqan lil Maksudnya hendaknya isim yang dikecualikan tersebut atau hendaknya yang dikecualikan tersebut tidak mencakup, tidak menenggelamkan na'am terhadap isim yang dikecualikan darinya. Kita lihat nanti. Fa in kana mustaghriqan lam yasul istithna. Kalau seandainya mustaghriq dalam artian itu mengalahkan atau istilahnya menenggelamkan isim yang dikecualikan, maka enggak dibenarkan pengecualian di sini. Contohnya Misaluhu law qulta, contohnya kalau seandainya kamu berkata, "Indi li fulanin nami'atun illa mi'atun, illa mi'atan." Artinya apa? Aku punya hutang sama si fulan 100 kecuali 100. Berarti kan antum hutangnya 100 dikecualikan juga 100. Akhirnya yang dikecualikan hilang enggak? Hilang enggak? Hilang. Terus enggak punya kan? berarti otomatis kan? Aku punya hutang sama si fulan 100 dolar kecuali 100 dolar Berarti kan enggak hutang. Nah, ini dilarang seperti ini. Kenapa dilarang? Karena enggak ada faedahnya. Paham ya? Enggak ada faedahnya. Nah, barakallahu fikum. Lebih baik ngomong aku enggak punya hutang selesai kan? Ya enggak? Daripada ngomong aku punya hutang si fulan 100 dolar, kecuali 100 dolar. Sama aja antum ngomong aku enggak punya hutang kan? Ayo. Nah, kita lihat sini. Lam yasih ini enggak benar li'anna al-istisna'a al hukma kullahu 'anil mustasna minhu. Dikarenakan di sini pengecualian di sini mengangkat hukum seluruhnya dari yang dikecualikan. Berarti itu enggak punya hutang. Kalau enggak punya hutang ngomong aja enggak usah punya enggak usah apa? Enggak usah berkelit itu istilahnya ya. Nah, aku punya hutang sebulan 100 ribu kecuali 100 ribu. Mending ngomong aku enggak punya hutang selesai urusan. Kan itu. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wa dhahiru kalamin mu'allif annahu idzan lam yastaghriqhu sahha. Zohir ucapan mu'alif berarti maknanya kalau seandainya tidak sampai menghilangkan, menghabiskan yang dikecualikan tersebut, berarti benar pengecualiannya. Walau kanal mustasna aksar min nisfil mustasna minhu. Walaupun kalau seandainya yang dikecualikan, yang dikecualikan itu lebih banyak daripada atau setengah, lebih banyak daripada setengah yang dikecualikan. Contohnya, misalnya, laukulta. Kalau seandainya kamu berkata, indi ini laukultu juga bisa ya laukultu kalau seandainya aku berkata, indi aku memiliki li fulanin mi'atu dirhamin illa samanina dirhaman. Artinya aku punya hutang kepada si fulan 100 dirham kecuali 80 dirham. Ini masih mending. Karena berarti hutangnya berarti hutangnya berapa berarti? Berarti berapa? 20. Kalau yang pertama tadi kan enggak ada faedahnya. Kalau ini kan masih ada faedahnya. Nah Berdasarkan kalau mu'alif kalau seperti ini keadaannya boleh enggak? Boleh. Fa'alaka la min mu'alif yaqulu istisna' sahihan. Berdasarkan ucapan mu'alif berarti pengecualiannya itu benar. Wa qala ba'dul ulama berkata sebagian para ulama yushtaratu alla al mustasna' ala nisfil mustasna' minhu. Tapi sebagian ulama mengatakan disyaratkan yang dikecualikan itu tidak boleh lebih daripada setengah yang dikecualikan. Kalau tadi kan lebih 100 dikecualikan 80 lebih kan? nah Ewa. Fa in zada fa batal, tapi kalau lebih daripada yang dikecualikan maka batil pengecualiannya. Aku punya hutang sama sebulan 100 kecuali 80, batil pengecualiannya. Karena lebih dari 50 kan? Naam. Kalau dia misalkan barakallahu fikum Naam enggak eh, lebih daripada yang dikecualikan insyaallah enggak masalah kita lihat. Wa ala hadzal ra'yi maka berdasarkan pendapat ini yalzimuni atau yulzimuni mi'atan mengharuskan aku mengeluarkan 100 Li'anal sama samanin dikarenakan yang dikecualikan 80. Wa aksar min nisfil mustasna minhu. Padahal 80 itu lebih apa? Lebih banyak daripada setengah yang dikecualikannya enggak? nah sabatulah istisna berarti batil. Nah batal pengecualiannya. Was pendapat yang sahih huwa maqalahul muallif yaitu sebagaimana yang ucapan muallif rahimahullah walladzina qalu bisihhatihi qalu ya dan orang-orang yang membenarkan atau mengucap mengucapkan dengan kebenaran ucapan muallif mereka mengatakan innal istisna'a sadara min rajulin aqilin fawajaba an ya'tabir an yu'tabar artinya apa dikarenakan pengecualian itu muncul dari orang yang berakal maka wajib untuk menganggapnya Wajib untuk apa? Anjuk tabar untuk dianggap. Apa maksudnya ya? Pengecualian dianggap karena yang yang mengecualikan bukan orang gila. Orang waras istilahnya gitu ya. Bukan orang gila. Walladzina qalu bi adami sihhatihi ada orang yang mengatakan enggak benar itu. Pengecualiannya enggak benar. Qalu mereka mengatakan innal lughatal arabiyyah la ta'ti bi misli hadza tarkib katanya. Bahasa Arab itu enggak pernah datang seperti ini susunannya. Kalau ngecualikan yang ngecualikan masa ada orang mengatakan eh, aku punya hutang sama sebulan 100 kecuali 100. Itu dalam bahasa Arab itu kayaknya enggak muncul itu kata mereka ya. Nah, atau kecuali 80 itu enggak muncul. Mending ngomong aku punya hutang 20 real. Selesai kan? Nah, kita lihat. Wa wa khilaful balaghah ini menyelisih ilmu balaghah. Wa yuqalu lahum dikatakan kepada mereka wa in kana hadza laysa fasihan. Walaupun ungkapan ini tidak fasih fil lughah di dalam ilmu bahasa Arab, illa annahu jaiz, tapi boleh gitu loh. Walaupun enggak fasih boleh gitu loh. Nah barakallahu fikum. Li'annahu injaza dikarenakan kalau seandainya diperbolehkan ucapan indilahu mi'ah illa isrun, eh, aku memiliki hutang kepada dia 100 kecuali 20, berarti berapa? 80-an berarti kan hutangnya? Naam, jaza ini aja boleh. Eh, berarti diperbolehkan juga apa? Indilahu mi'ah illa samanun. Aku memiliki hutang kepada si fulan 100 kecuali 80. Itu juga boleh gitu loh. Enggak ada bedanya kan? sama-sama pengecualian wala farqa min haitsu lafz enggak ada bedanya secara lafaz fasawab pendapat yang benar annahu yajuzul istisna walau kana mustasna aktsar min nisfil mustasna minhu yang sahih bahwasanya diperbolehkan pengecualian walaupun yang dikecualikan itu lebih banyak daripada setengah yang dikecualikan darinya amma law kana kullul mustasna minhu fa innahu la yajuz adapun kalau seandainya yang dikecualikan itu seluruh yang dikecualikan darinya maka tidak diperbolehkan indi lahu mi'atu dirhamin illa mi'ah tadi itu. Aku punya hutang sama si fulan 100 dirham kecuali 100 itu yang dilarang. Karena enggak ada faedahnya. Naam. Idan jika demikian al-khulasah kesimpulannya annal istisna'a la yasih in istaw'aba na in istaw'aba al-mustasna al-mustasna minhu. Jika demikian berarti bahwasanya apa? Pengecualian pengecualian itu tidak benar. Nah, apabila apa? Jika yang dikecualikan itu apa? menenggelamkan, menghilangkan seluruh yang dikecualikan darinya. Amma illam yastau'ibhu, adapun jika tidak menghilangkan, tidak menghapuskan, tidak menenggelamkan seluruhnya fa innahu izun. Tadi kan enggak seluruhnya tadi. Satunya nam indi lahu mi'atu dirhamin illa samanin. Semuanya atau enggak? Enggak kan? Itu boleh. Sebagaimana antum juga boleh ngomong aku punya hutang sama sebulan 100 kecuali 620. Berarti kan 80. Seperti itu nah. Allah musta'an. Barakallahu fikum hafizakumullah karena pembahasan masih panjang lebar insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang berikutnya masih mengenai daripada pembahasan hal ini karena nah barakallahu fikum ini sebenarnya mudah cuman perlu perenungan intinya pengecualian kalau yang sifatnya yang dikecualikan itu seluruhnya menghilangkan keseluruhan yang dikecualikan itu enggak diperbolehkan tapi kalau cuma sebagiannya atau lebih banyak enggak masalah